enggak hanya mengatakan tsumma istaqamu, tapi dia mereka orang-orang istiqamah. Istiqamah Pak, istiqamah terus-menerus meninggalkan maksiat, terus-menerus melakukan taat. Itu namanya istiqamah. Bukan kadang-kadang maksiat, kadang-kadang tobat, kadang-kadang ini bukan istiqamah ini. Terus-menerus dia meninggalkan maksiat, terus-menerus dia melakukan toh taat itu istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika akan turun kepada mereka para malaikat kata ulama indal istihdor ketika dia mau mati malaikat akan turun. Untuk apa? Untuk melindungi orang ini yang mau mati karena setan itu berusaha ketika akhir eh, kehidupan manusia itu untuk supaya bisa kafir kepada Allah. Itu menentukan sekali. Inti akan merasa sangat kehausan, sangat kelaparan, inti akan merasa susah, di situ setan menerai Inti kepingin enggak anak inti kaya-kaya? Jangan khawatir, nanti arah kiring itu harta kepada dia. Inti kepingin enggak minum nih, soda gembira. Soda gembira ria lagi. Nah, nanti kepingin apa sekarang? Asal kamu kafir terhadap Allah, inti menjadi pengikutku. Malaikat akan berdatangan sambil menyatakan Allah takafu, jangan takut. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan susah. Jangan takut apa? Masa depannya kau. Jangan takut masa depannya kau gimana nanti di kuburan, soal mungkar nakirnya, gimana nanti ada di kiamat, hisapnya Allah takhafu, gak usah takut. Wala tahzanu dan jangan kamu susah. Gimana nanti anak-anakku yang ngurus, gimana keluargaku nanti kalau aku tinggal, Allah tahzanu. Kemudian wa absyiru bil jannah. Sekarang adalah saatnya kamu bergembira. Absyiru bil jannah. Lah ini. Taktil bisyara ini, tahsil bisyara. Si malaikat menyatakan berbahagia dengan surga allati kuntum tu'adun yang mana kamu sudah dijanjikan untuk masuk surga. Ini kata ulama, berarti surga itu sudah ada. Karena adun sudah dijanjikan. Dalam ayat yang lain, wa uzlifatil jannah dan telah dipersiapkan itu surga lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Berarti ada itu surga sudah ada. Apalagi kisahnya Nabi Adam eh, di, sebelum diturunkan ke bumi di mana? Ditempatkan di mana? Di surga. Nah, eh, dikatakan eh syuh, eh ya uskunai Wagula wagu wagu wagunas uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la tagraba hadhis sajara hmm, kula minha Nabi Adam malah makan ada di situ, minum ada di situ, hidup ada di dalam surga. Berarti sudah ada itu surga. Aja bukan nanti akan dibahas surga lagi. Wis ono sudah disediakan, tinggal inti masuk apa enggak nanti. Hmm? Ah. senenglah kamu Berbahagialah kamu karena surga sudah dijanjikan untuk untuk kamu mimma amamakum hmm, daripada apa yang di hadapan kamu min ahwalil akhirah daripada keadaan akhir akhirat. Wala tahzanu jangan kamu susah ala ma khalaftumu atas apa yang kamu tinggalkannya min aula daripada anak-anak. Hasalalahumul aman. Bagi anak-anaknya berkat orang tuanya yang, yang istiqomah aman. Mimma yukdimuna alaih eh, hasal lahum bagi mereka orang-orang istiqomah al-aman, keamanan mimma yukdimuna alaih daripada apa yang mereka maju kepadanya itu di akhirat wa dan apa yang mereka tinggalkannya. Kemudian malaikat lebih mengmantapkan nahnu auliyaukum ansarukum. Kami para malaikat adalah pembantu-pembantu kamu. Malaikat men menjadikan dirinya sebagai aulia pembantunya orang-orang yang istiqah istiqomah tuh lihat bagaimana martabatnya ini. Fil hayati dunia baik dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah maupun dalam kehidupan akhirat. Mana itu orang-orang yang ganggu orang-orang istiqomah itu bahaya mereka. Mereka dilindungi oleh para malaikat Allah. Hah? Juga kalau kita perhatikan di sini apa? Nahnu awliyakum fil hayati dunia fil akhirah Kenapa? Karena malaikat sudah menjamin, menjamin jangan khawatir. Jangan susah jangan, jangan susah kamu terhadap anak-anak kamu yang kamu tinggalkan. Anak-anaknya juga harus kita hormati. Hah? Anak-anaknya juga kita harus hormati karena malaikat menyatakan apa? Allah tahzanu dan mereka malaikat menyatakan aku membantu kamu di dunia maupun di akhirat. Di dunia ya anak-anaknya nantinya. Hah? Karena itu orang kalau istiqomah itu manfaatnya untuk dirinya dan juga untuk turunannya. Satu turunannya itu nanti akhirnya dia menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tidak tidak istiqomah, inti sendiri akan susah di akhirat, anak turunan kamu akan berbahaya. Anak turunan kamu berbahaya. Hmm? Pernah Siti Aisyah ketika mendengarkan hadis Nabi Man ahabba liga Allah liga ah, Wa man kariha liga Allah liga ah, Siapa orang senang ketemu sama Allah, Allah pun senang ketemu sama dia. Siapa yang enggak senang ketemu dengan Allah, Allah pun benci ketemu dengan dia. Siti Aisyah mikir, ketemu sama Allah kan harus mati dulu. Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Ya Rasul, semua kita ini enggak senang dengan mati. Pinginnya panjang umur, panjang. Lah kalau senang mati kan berarti bukan minta panjang umur kita. Kita semuanya nggak senang mati ya Rasul. Berarti kita nggak diterima sama Allah, bukan begitu ya Aisyah. Innal mu'min idza ja'ahul maut busyira ha ah, bil jannah. Orang bi fa ahabba liqa Allah wa Allah liqa'ah. Orang mukmin itu kalau sudah mau mati, ah, dia dikasih kabar tentang surga. Dia ditunjukkan bahkan ada riwayat ditunjukkan malaikat Israel itu punya dua sayap nanti. Sayap kanan dibuka bagi orang mukmin, kelihatan surganya ini bidadari yang menanti kamu, ini kamarnya kamu, ini eh, istananya kamu, ini kuburan kamu akan bisa berubah, akan berubah demikian ini. Uh, dia melihat, wah, ajib ini. Ya, kelas anak siap mati. Anak akan bertemu dengan rahmat Allah nantinya bertemu dengan Allah setelah kematianku. Wah senang dia walaupun sakit mati nggak seberapa terasa sama dengan anak kecil. Ayo sunat satu miliar misalnya. Ya senang. Ya farhan ya khair hatta golak nggak ada masalah. Satu miliar. Hah? Wa innal kafira idza al-maut busyira bi'adzabillah fakahri hariga Allah allahu liqa'a. Orang-orang kafir kalau mau mati eh dari riwayat dibuka sayap kirinya. Kelihatan nih kuburan kamu akan jadi demikian seremnya. Setelah itu inti hisapnya demikian nanti di masyar kamu akan demikian nanti. Ini loh nerakanya kamu. Ini loh. Fakahri ya Allah dia enggak mau mati. Fakahri Allah liqa'a. Karena itu kalau kamu jadi orang istiqomah Matinya itu seneng. nggak susah. Walaupun sakit rasanya tapi seneng, terhibur. Nah, terhibur karena dilihat wajahnya berseri-seri, mesem gitu. Karena seneng dia. Dia merasakan nikmat kif ngelihat surga. Nah, jadi lebih daripada uh, apa orang kalau mau dioperasi itu apa? dibius, lebih daripada bius. Bukan pati rasa lagi, bisa merasa kenikmat, gitu. Bukan pati rasa. Kalau pati rasa itu membunuh e, rasa ya, nggak ada rasa, nggak nggak nggak rasa sakit. Ini berubah, yang bentuknya sakit jadi nikmat. Ini dibantuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqomah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ah. Imam Ja'far Sadiq pernah berkata begini, la tatrubu minallah al-karamah wa tatrubu minallah al-istiqamah fa innallah lam ya'murkum bi talabil karamah wa innama amarakum bil istiqamah. Jangan kamu tadi itu minta kepada Allah jadi orang keramat, orang sakti, jangan. Karena enggak ada perintah Allah merintahkan kamu jadi orang keramat. Ya Allah, jadikan anak bisa terbang. Ya. Jadi minta aja jadi burung ini kalau begitu ya. Nah, ya Allah jadikan anak ah, bisa dapat jin-jin yang bawa apa namanya berlian kepada anak. Enggak usah minta gitu sama Allah. Minta kepada Allah orang yang istiqah istiqomah. Kenapa? Allah belum pernah merintahkan kamu untuk jadi keramat. Tapi Allah merintahkan kamu untuk menjadi orang istiqomah. Nah, karena itu ada riwayat bahwa Nabi pernah ditanya eh, dalam mimpi, kenapa ya Rasulullah kamu itu bisa beruban? Hah? Syayyabat Hud wa akhawah Tuhan. Kenapa? Kamu itu berkata yang membuat uban aku ini adalah surat Hud dan yang semisalnya surat Hud. Karena ayat, satu ayat dalam surat itu. Hah? Apa ayatnya? Wastaqim kama umirta. Istiqomalah wahai Muhammad sebagaimana perintahkan kepada kamu. Ayat itu yang membuat aku berubah kata Nabi. Ada yang berkata demikian. Karena itu istiqomah itu penting. Ya, al istiqomah khairun min alfi karama sakti mondroguno dengan istiqomah lebih baik istiqomah. Nih, tak kasih gambaran. Sakti enggak dibacok ini. Enggak mempan. Ditumbak, tumbaknya bodol. Misalnya, paham ya? Wah ini hebat ini. Sena Umar sholat disuduk mempan. Mana yang lebih afdol? Hah? Dibelai, tidak mempan. Malah pedangnya ketul. Eh, ya. Nabi Yahya dibelai mempan. Sena Utsman mempan. Sayyidina Husain mempan. Waduh api dimasuk no ada di mulutnya tidak terbakar. Racun diminum tidak ada apa-apa. Sayyidina Hasan diminum eh, racun diminum mati. Terus yang ini yang lebih afdol. Karena itu wis nggak usah model-model begitu. Inti bawa jimat satu truk dengan orang istiqomah afdolan orang istiqomah. Orang yang rajin sholat berjamaah ada di masjid, Gitu paling afdol. Jangan cerita langit inti, inti hidup di bumi. Yang benar hidupnya, sholatnya yang benar, insya Allah kamu diangkat derajatnya oleh Allah nanti ada di akhirat. Ya enggak? Kita enggak senang model-model begitulah. Eh, karomah itu memang Allah tampakkan sebagian pada aulia, bukan untuk kamu tertarik dengan karomahnya, tidak. Karomah itu ditampakkan pada aulia ada beberapa alasan. Pertama, untuk supaya orang-orang yang sekitarnya nih tahu bahwa dia orang pilihan Allah supaya ngurmati. Kalau nggak ngurmati nanti kualat dia. Kedua, untuk menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan sehingga dia orang-orang tadi itu menyembah kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ah, bukan berarti supaya orang yakin sama dia kemudian eh, apa namanya salaman sama dia, kasih duit sama dia, hormat kepada dia, bukan begitu tujuannya untuk Allah tampakkan karomah tadi itu. Nanti kepingin tahu. Ah ini loh kopi menjadi Fanta misalnya. Murah temen nanti. Kopi menjadi Fanta, Fanta harganya alven 2000. Karomah harga Alven itu apa itu? Enggak usah gitulah intinya, enggak usah tertarik model begitu ya nggak usah tertarik model gitu kertas nih jadi mialaf lah kenapa harus karoma mialaf ente kerja bisa dapat mialaf ente minta bisa dapat mialaf jangan model begitulah ya, karena itu kamu cari orang yang bisa membimbing kamu gimana caranya kamu bisa jadi orang soleh Gimana kamu bisa orang istiqomah, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, itu lebih afdol. Keliling wali songo ndolek nyolok cincin tadi. Alhamdulillah ini anak ketika uh, riyadhah ada di kuburan ini, anak dapat cincin ini. Cincinnya wong loger iku. Inti kalau ziarah itu karena mahabbatus solehin. Ya. Inti kalau ziarah itu karena cinta kepada orang soleh. orang soleh supaya nanti orang yang soleh tadi itu menjiwai pada diri kamu dan kamu jadi seperti dia itu hakikatnya daripada ziarah. Bukan ziarah cari gitu, ini datang ke sini. Habib ini waktu ziarah saya mendapatkan ini. Cincin ini wong lugu nanti lugoto itu harus kamu umumkan itu. Apa lugoto itu? Kif ya ini? Ya, jadi karena itu harus eh, apa namanya? Eh, kita jangan jangan model-model begitu. Nanti ada ada keris yang menjaga siapa begitu. isyada ya. Eh, udahlah. Inti kalau kepingin dijaga sama Allah seperti tadi itu. Malaikat akan menyatakan nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Bukan keris yang menyatakan nahnu auliyaukum, Ya, tapi malaikat akan menyatakan nahnu auliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Enggak usahlah ente bawa macam-macam. Asal kamu jadi orang istiqomah akan dilindungi oleh Allah. Malaikat akan diperintahkan untuk mendidikkan kamu dunia sampai akhirat. Paham tuh ya? Hmm, jadi jangan tertarik model-model begitu nanti beli sabuk khomsa miliun. Boleh. Ini eh, tadi itu anak yatim yang lapar nanti kasih. Kemudian orang miskin yang kelaparan nanti kasih ahsan wa afdal. Boleh bawa bawa sabuk tadi itu. Kok yakin benar? Walak tahamal agaba. Wa ma adraka mal agaba. Fakku ragaba au it'amun di au au au, au it'amun fi yaumin di masghabah yatiman da makraba au miskinan da matraba. Itu yang kamu lakukan. Jangan model-model begitu. Kamu sampai untuk beli sabuk. Nih, hat kasihkan itu orang-orang yang membutuhkan itu afdol Ah, karena itu kita harus pandai dalam hal ini ojo digoro digoroi kon nih sabuk dibuka cora-coretan tulisane, oh, ya, enggak usah begitu ya, jadi eh, inti boleh eh, membaca wirid atau yang lainnya tapi jangan inti niati untuk supaya kamu tadi itu menjadi orang yang sakti tapi niati kamu untuk dekat kepada Allah Ketika sudah dekat dengan Allah dan istiqomah dalam wirid tadi itu Kamu akan diperintahkan malaikat untuk khidmat kepada kamu nantinya Wallahu'alam